Ya, kalau kemudian waktunya habis buat ngobrol datang ke sini ya mendingan juga pulang di rumah kan gitu. Ngobrol di sana. Juga saya minta anak-anaknya juga dijaga Ibu ya. Jangan dibiarkan itu ribut ya. Kajian kita pada pagi hari ini Insyaallah kita akan membahas tentang zuhud. Zuhud. Disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Al Imam An Nawawi dalam Al Arba'in An Nawawi hadis yang nomor 31 dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس فيما في أيدي الناس يحبك الله رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة وصححه الشيخ الباني رحمه الله في الأحاديث الصحيحة Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ia berkata bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Hai Rasulullah, tunjukkan aku kepada suatu amalan apabila aku mengamalkannya niscaya Allah akan cinta kepadaku dan orang-orang pun akan cinta kepadaku." Maka Rasulullah bersabda, "Zuhudlah di dunia niscaya Allah akan mencintaimu dan zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia niscaya manusia akan mencintaimu hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahih dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang hasanah walaupun dalam beberapa jalannya terdapat perawi yang matruka dan juga bertahan bil Kadib Kan tetapi karena banyak di jalan sehingga bisa menguatkan satu sama lainnya. Ikhwati azakumullah ini hadis ya memberikan penerangan dan penjelasan kepada kita bahwa sarana untuk agar kita bisa dicintai oleh Allah adalah dengan cara zuhud. Dengan cara zuhud. Rasulullah sabda izhad Fit Dunia, zuhudlah dalam kehidupan dunia ini. Niscaya Allah akan cinta kepada engkau. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya akan dicintai oleh manusia. Nah, sekarang kita ingin tahu zuhud itu apa sih? Ya, zuhud. Az-zuhud. Az-zuhud. Secara bahasa Artinya al-i'rab 'ani syai' listiqlalihi wa ihtiqarihi wa irtifa'il himmati 'anhu. Ini kata Ibnu Rajab di Jami'ul Ulum wal Hikam di jilid 2 halaman 179 zuhud artinya berpaling dari sesuatu karena merasa tidak butuh juga karena meremehkannya karena merasa tidak butuh juga karena meremehkannya makanya dikatakan syai'un zahid artinya qalilun hakir sesuatu yang sedikit dan rendah itu zuhud ya yeah. Ini zuhud secara bahasa. Adapun zuhud secara istilah banyak sekali para ulama memberikan definisi-definisi apa sih zuhud itu? Di antaranya misalnya Abu Abu Abu Muslim Al Khawlani berkata, ya Abu Muslim Al Khawlani berkata, "Laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halali wala idha'atil mali zuhud di dunia itu bukan dengan cara mengharamkan yang halal nggak boleh makan daging misalnya nggak boleh makan pakai pakaian-pakaian yang mewah bukan seperti itu zuhud bukan pula menyiakan harta innama zahadatu fid dunya yang namanya zuhud dalam kehidupan dunia itu apa antakuna bima fi yadillahi aw taqa mimma fi yadaika yaitu apa-apa yang ada di sisi Allah lebih engkau percayai daripada apa-apa yang ada di sisimu wa idza usibta bi musibatin kalau ternyata misalnya kamu diberikan musibah kunta asyadda raja'an bi ajriha kamu akan sangat berharap kepada pahalanya mintiyaha law baqiyat laka daripada engkau mengharapkan harta itu sendiri kalau ternyata ada pada dirimu. Ya. Jadi ini zuhud. Berkata Yunus bin Maisarah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء wa an yakuna madihuka wa damuka fil haqqi sawan wa sawa'an kata Yunus bin Maisarah ya menafsirkan tentang makna zuhud ia berkata begini bukanlah zuhud di dunia itu ya dengan cara mengharamkan yang halal tidak pula menyia-nyiakan harta akan tetapi zuhud di dunia yang pertama yaitu engkau lebih percaya apa yang ada kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Ya. Yang kedua, wa an yakuna haluka fil musibah wa haluka idha lam sawaan. Keadaan kamu ketika ditimpa musibah dan ketika tidak ditimpa musibah sama ada bedanya? Ya. Yang keempat, eh, yang ketiga kata beliau, wa an yakuna madihuka wa fil haqqi sawaun sawaan. Sama saja kamu dipuji atau dicela, itu nggak berubah keadaannya. Itu namanya zuhud. Jadi di sini kata Yunus bin Maisarah, zuhud itu ya ada tiga sifat, ada tiga ciri Ciri yang pertama apa? Ciri yang pertama orang yang zuhud itu kata beliau an yakuna abdu bima fi yadillahi aw taqwa minhu bima fi Yaitu dia lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisinya. Dia lebih percaya kepada Allah daripada kepada manusia. Itu namanya zuhud. Wahada yang syaumin sehatil yakin wa kata beliau. Dan ini timbul dari apa? Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau kuat keyakinannya kepada Allah, dia yakin kalau Allah itu yang memberikan rezeki kepada dia. Ya. Makanya orang yang zuhud itu subhanallah dia hanya dia berharap kepada Allah bukan kepada manusia. Tidak berharap kepada atasannya, tidak berharap kepada bosnya. Ya, harapan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al Hasan Al Basri berkata, "Inna min dha'fi yaqinika an takuna bima fi yadika aw taqa minka bima fi yadillahi azza wa jalla." di antara tanda keyakinanmu itu lemah ya, di antara tanda bahwa keyakinanmu itu kepada Allah lemah kamu lebih percaya merasa yakin lebih merasa tenang dengan harta yang ada pada diri kamu daripada kepada apa yang Allah sediakan di akhirat daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala ini menunjukkan kalau keyakinannya itu lemah Na'udzubillah. Makanya subhanallah ya. Orang kalau orang subhanallah kalau tidak zuhud itu kebanyakan orang yang tidak zuhud itu menjadi hambanya dunia. Hambanya duit. Ya. Seharusnya kan harta atau dunia itu kita jadikan hamba buat diri kita. Bukan kita yang jadi hamba ya. Makanya subhanallah bagus sekali ada sebuah uh, apa eh, kata-kata uh, hikmah ya, yang menyebutkan uang adalah hamba sahaya yang paling baik dan majikan yang paling kejam. Uang adalah hamba sahaya yang paling baik. Artinya kalau kita jadikan uang itu sebagai hamba sahaya kita, itu masya Allah kebaikan bisa kita ambil banyak kita bisa berinfak, kita bisa membantu fakir miskin, bisa mendirikan tempat-tempat ibadah, masjid, pesantren dan yang lainnya. Dengan uang, kalau uang itu jadi hamba saya, masya Allah, kebaikan yang banyak. Tapi kalau uang jadi majikan, orang subhanallah tidak peduli lagi halal ke haram ke tidak peduli. Yang penting saya ada uang. Makanya banyak di Indonesia ini orang-orang yang sudah jadi hamba sahaya uang akhirnya tidak peduli apakah caranya dengan korupsi maling rampok curanmor dan yang lainnya semuanya dihalalkan Nauzubillah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Taisa abdul dinar, Taisa abdul dirham, Taisa abdul khamisah, Taisa wan takasa terus celaka itu hamba sahayanya duit ya dinar celaka itu hamba sahayanya dirham celaka itu hamba sahayanya harta celaka orang kalau sudah jadi hamba-hamba saya harta subhanallah ya teman dekat pun akan disikat juga nggak peduli yang penting dia dapat pun. makanya benar kalau harta sudah jadi hak majikan subhanallah menjadikan orang kalap tidak tahu dan lupa daratan. Wallahu musta'an. Ya, hati-hati makanya masalah harta ini ya, ya. Harta ini hati-hati. Dikatakan kepada Abu Hamzah Az-Zahid, Abu Hazim Az-Zahid. Abu Hazim Az-Zahid <clears throat> sebagaimana disebutkan dalam Al-Hilyah Hilyatul Aulia yang ditulis oleh uh, eh, Abu Nuaim ya. Jilid 3 halaman 232 dikatakan kepada Abu Hazim Az-Zahid, "Ma maluk? Hai Abu Haz Abu Hazim, apa hartamu? Apa hartamu?" Maka ia berkata, lima lah, aku punya dua harta. Aku punya dua harta, la aksya ma'ahum al-faqr yang aku tidak lagi takut kepada kefakiran karena aku sudah punya dua harta ini. Apa itu? Yang pertama at-tiqatu billah, yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Yang kedua wal ya'su mimma fi aidin nas dan merasa putus asa dari apa yang dimiliki oleh manusia. Allah Akbar. Ya, orang kalau cuma yakinnya kepada Allah, ya dia hanya mengharapkan kepada Allah dia akan masya Allah mulia makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam silsilah hadis sahih ya eh, Rasulullah SAW sabda eh, qiyamul lail eh, inna min inna min inna syarafal inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu aninna. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada qiyamul lail. Dan perkasaannya ketika dia merasa tidak butuh kepada manusia. Dia hanya butuh kepada kepada Allah. Ini yang harus kita percayai. Ini yang harus kita yakini. Bahkan itu yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada anak yang umurnya 6 tahun dia adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu itu membonceng siapa? Ya, dibonceng oleh Rasulullah di atas keledainya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Hai anak, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah maksudnya jaga agama Allah. Eh, fadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah niscaya Allah akan kamu dapati di hadapanmu. Artinya Allah akan senantiasa menjagamu. Kata Ibnu Rajab. Wa'lam kata beliau annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Tahuilah ya anak, kalaulah seluruh manusia, ya seluruh manusia, bayangkan ingin memberikan manfaat kepada kamu mereka tidak akan mampu memberinya kecuali dengan apa yang Allah izinkan. Kalau seluruh manusia ingin memberikan mudarat kepada kamu, ingin mencelakakan kamu hai anak, mereka pun tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan izin Allah, dengan sesuatu yang Allah telah tuliskan. Allah. Bayang. Rasulullah mendidik anak yang umurnya baru enam tahun. Supaya apa? Betul-betul dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada yang memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah. Manusia sehebat apapun, Amerika misalnya sangat hebat, Eropa dengan kehebatannya, atau orang-orang kufar dengan kecanggihannya, tidak akan mampu untuk menghancurkan kaum muslimin kalau Allah tidak izinkan tidak akan mampu untuk menghancurkan Anda kalau Allah tidak izinkan. Nah ini seharusnya ya keyakinan seperti ini yang harus kita tumbuhkan kepada generasi-generasi muda kita supaya betul-betul hanya meyakini Allah, hanya yakin hanya kepada Allah, bukan diajarin supaya tawakalnya kepada ijazah. Nah, kamu harus ya nuntut ilmu cari ijazah. Kalau kalau kamu nggak punya ijazah nanti kerja nanar kan gitu. Subhanallah. banyak orang-orang tua kita ini mengajarkan anak-anaknya supaya apa lebih percaya kepada kehidupan dunia daripada kepada apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat. Ya, lihat dulu para nabi dan rasul ketika menasehati anaknya bagaimana. Nabi Yakub alaihissalam ketika berkata kepada anak-anaknya beliau berkata ketika beliau mau meninggal am kuntum syuhada'a idh hadar ya'qub al-maut idh qala libani ma ta'buduna min ba'di ketika nabi Ya'qub itu ia dihadiri oleh wafat akan meninggal maka Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya ma ta'buduna min ba'di hai anakku apa yang nanti kamu sembah setelah subhanallah diajarkan supaya dia percaya kepada kuat keyakinannya kepada Allah kalau kita enggak kalau kita mama tak perlu dia ya anakku nanti apa yang kamu makan setelahku nanti setelah besar kamu mau jadi apa jadi presiden jadi dokter bukan diajarkan kamu teh harusnya mau masuk surga cita-cita paling tinggi itu surga ya Tolong ibu-ibu sekali lagi ini anaknya itu yang nangis. Ya, dibawa keluar aja bu ya. Diikat juga nggak apa-apa. <laughs> Jangan. Iya, jadi ini. Jadi ini harta yang paling berharga. Ketika seorang betul-betul yakin kepada Allah, at-thiqatu billah dan seseorang tidak lagi merasakan kebutuhan kepada manusia. Ya, ini dia. Makanya dikatakan lagi kepada Abu Hazim, ya Abu Hazim Az-Zahid seorang yang sangat zuhud, "Ama takhaful faqr?" Hai Abu Zahid, apa kamu nggak takut dengan kefakiran? Semua kita, Mas, ya. Kalau ditanya kamu mau nggak jadi orang fakir, nggak mau kan gitu. Kepada Abu Hazim dikatakan begitu. Kamu gak takut jadi orang fakir? Kata Abu Hazim, Ana akhaful faqr wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Bagaimana saya akan takut kepada kefakiran sementara Rabbku adalah yang memiliki langit, bumi dan seluruh apa yang ada. Yang maha kaya, Allah yang memberikan rezeki. Ngapain takut fakir kata beliau? Kalau yakinnya kuat kepada Allah, insya Allah ya hidupnya akan bahagia. Makanya Rasulullah bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum." Bukan kepikiran yang aku takutkan kepada kamu. Dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim dari dari Abdullah bin Amr bin As. "Mal faqru akhsha alaikum," kata Rasulullah. Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian hai umat Islam. Ya, aku tidak takut umat Islam itu fakir kata Rasulullah wa inna ma akhsha alaikum an tubtaha lakumud dunya ya ya yang aku takutkan kepada kalian kata Rasulullah apa antuf tahalakumud dunya dibuka kesenangan-kesenangan pintu dunia Kata kasuha lalu kalian berlomba-lomba untuk mencari kehidupan dunia likukum lalu dunia membinasakan kalian kama ahlakat hum sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian bukannya kita nggak boleh cari dunia bukannya kita nggak boleh cari nafkah silahkan cari nafkah yang halal tapi yang dilarang adalah menjadikan dunia segala-galanya menjadikan kita lupa dengan kehidupan dunia sehingga akhirnya lupa kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala wallahi tidaklah keterpurukan kaum muslimin tidaklah keterpurukan kaum muslimin pada zaman ini karena kaum muslimin lemah ekonominya bukan banyak ya kaum muslimin itu menganggap katanya Islam ini mundur karena ekonominya lemah akhirnya sibuk bagaimana caranya memperkuat ekonomi kaum muslimin Gak mau peduli apakah akidahnya itu mau rontok ke bodoh amat alhamdulillah Bukan kata Rasulullah, bukan kefakiran yang aku takutkan justru. Justru kata Rasulullah yang aku takutkan kalian itu lupa dengan kehidupan dunia. Sehingga ketika kaum muslimin lupa dengan kehidupan dunia, tidak zuhud dengan kehidupan dunia, akhirnya apa? Berlomba-lomba mencari menghalalkan segala cara, akhirnya apa Allah hinakan. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang disahkan oleh Syekh Bani di dalam silsilah hadis sahih nomor 11. Idza tabayatum bil ina. Kalau kalian disibukkan dengan jual beli cara inah riba. Waraditum bizzara. Kalian ridho kepada zara tanaman. Wa akhadtum al baqar Kalian mengambil ekor sapi maksudnya lebih disibukkan dengan dunia. Wataraktumul jihad dan kalian meninggalkan jihad untuk memperjuangkan agama, menutup ilmu jihad. Ya. Sallallahu alaikum dulla maka Allah akan jadikan kalian itu hina hina La yanzi'uhu ankum. Allah tidak akan angkat dari kehinaan itu sampai kapan kata Rasulullah hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian kembali kepada agama dengan cara mempelajari agama lihat ketika kaum muslimin tidak lagi zuhud dari, dari kehidupan dunia kaum muslimin betul-betul menjadi budak dunia akhirnya apa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini juga disebutkan dalam hadis lain yang sahih. Rasulullah bersabda, "Yushikul ima umam an tada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling memanggil ya untuk memakan kalian seperti orang-orang yang lapar memakan hidangan. Orang kalau udah lapar ya, tiga hari belum makan, dikasih makanan yang enak-enak, rebutan itu, ya kan? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami kenatina yauma idin, apakah pada hari itu, pada waktu itu kaum muslimin sedikit ya Rasulullah sehingga diperbutkan oleh umat-umat kafir? Kata Rasulullah, tidak. Bal antum kathir bahkan kamu itu banyak jumlahnya mayoritas walakin unka kusa istain tapi kalian bagaikan buih yang dibawa banjir Bapak-bapak pernah lihat banjir di Jakarta? Kalau habis banjir yang ditinggalin apa? Lumpur, kaleng, rongsokan, ular, ikan sapu-sapu kan gitu. Nah itu namanya buih buih yang dibawa banjir. Rasulullah memberikan permisalan umat Islam itu banyak tapi bagaikan buih, perongsokan semua. Enggak ada nilainya. Walaupun banyak perongsokan, benar di Indonesia mayoritas umat Islam, tapi korupsi jalan, curanmor, merampok, syirik, bid'ah doyan. Nauzubillah. Iya, Subhanallah sampai-sampai masa ya sudah diangkat jadi menteri agama masih korupsi memalukan kan Allah musta'an yang seharusnya dia sebagai panutan tauladan sebagai seorang yang menisbatkan diri kepada agama Allahu Akbar kayak rongsokan kata Rasulullah Kenapa? Karena tidak zuhud dalam kehidupan dunia. Karena betul-betul cinta terhadap dunia, lupa dengan kehidupan dunia, tertipu dengan gemerlap gemerlapnya kehidupan dunia. Ya, kemudian Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi diriku yang di tangannya. La yanzi'anna Allahu an qulubi aduwikum rahbani. Allah nanti akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian kepada kalian. Artinya musuh Allah sudah tidak takut lagi kepada umat Islam. Kenapa? Memang dulu umat Islam itu bagaikan singa. Semua orang takut. Sekarang singanya ompong, nggak punya cakar. Gimana mau gigit? Ya, sudah tidak ditakuti lagi. Karena apa? Karena kaum muslimin waktu betul-betul jadi buih. Ya, wala Allahu fi qulubihimul wahna dan Allah akan jadikan di dalam hati-hati kalian itu al-wahn. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al wahn?" Hai Rasulullah, apa sih wahan itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Hubbud dunya wa karahatul Cinta dunia dan takut mati. Umat Islam jadi cinta dunia saking cintanya nggak mau memperjuangkan Islam, boro-boro memperjuangkan Islam nuntut ilmu aja nggak mau. Coba aja antum. Kalau mengadakan tablik akbar, hatta dengan undangan yang paling resmi sekalipun yang datang berapa? Tapi kalau dangdutan nggak usah diundang. Subhanallah. Ya. Yeah. Itu dikarenakan apa? Kehilangan zuhud dalam kehidupan dunia. Zuhud. Ada makna lain daripada zuhud. Makanya ikhwatan Islam tidak lain Ya kewajiban kita adalah untuk mengingatkan kepada kaum muslimin tentang bahwasannya sebab keterpurukan umat Islam adalah karena kaum muslimin jauh daripada akidah yang sahih, jauh daripada agamanya, tidak mau lagi memperjuangkan agamanya, lebih mencintai kehidupan dunianya. Allahul musta'an wa alaihi Ya. Berkata Fudail bin Iyad, "Aslu zuhdi ar-ridha 'anillah." Wa qala al-qanu'u wa huwa az-zuhdu wa huwa al-ghina. Pokok kezuhudan Pokok kezuhudan itu apa? Ridho terhadap keputusan Allah Disertai dengan rasa kona'ah Sertai dengan rasa Kona ini asal dari kezuhudan. Orang kalau merasa kona'ah, Masya Allah. Diberi oleh Allah sedikit, bersyukur. Diberikan oleh Allah banyak, Alhamdulillah bersyukur. Senantiasa ridho, diberikan musibah, bersyukur. Makanya Rasulullah ya, kalau ditimpa kesenangan beliau mengucapkan alhamdulillahi ala, ala, ala alhamdulillahillazi tatimmu bihi salihat. Kalau ditimpa kesusahan, tetap beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Subhanallah. Jadi ini asal pokok kezuhudan di sini. Terletak daripada apa? Rasa qanaah. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau men, ya, mempunyai sifat qanaah, ya, maka engkau adalah raja dunia. Engkau adalah raja dunia. Tapi kalau engkau tidak punya sifat qanaah, maka engkau adalah orang yang paling miskin di dunia. Sahih. Ya. Berkata uh, <clears throat> Ibnu Rajab Faman haqqaqal yakin yakin Barang siapa yang merealisasikan keyakinan wa taqabillahi fi umuriha kul fi umurihi kulliha ia akan merasa yakin kepada Allah dalam seluruh urusannya wa radiya lahu dan senantiasa ridha terhadap keputusan-keputusan Allah wan qata'a 'anil ta'alluqi bil makhluqin dan ia akan terputus dari ketergantungan kepada makhluk rojaan wa khawban, baik pengharapan maupun rasa takut ya berkata Ibnu Mas'ud al yaqin la tuqallatur bin nas bi khasbi sakhatillah yang namanya yakin yang namanya yakin itu kamu tidak mencari keriduan manusia dengan mengorbankan kemurkaan Allah. Wala tahmad ahadan ala rizkillah. Kamu tidak memuji seorang pun karena dia diberikan rezeki oleh Allah. Wala talum ahadan ala ma lam yu'tika Allah dan kamu tidak mencaci seseorang karena sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kamu. Fa inna rizqa la yasufuhu hirsu harisin karena yang namanya rezeki itu tidak datang karena semangat orang yang semangat wala yarudduhu karahatu karihin dan tidak pula akan ditolak orang yang tidak suka mendapatkannya. Jadi ini ridho, ini namanya yakin. Ya. Maka dari itu ikhwatal iman azzakumullah. Ya. Bahwa ini yang pertama. Ya. Bahwa zuhud tandanya adalah orang itu betul-betul yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah daripada yakin kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, al yakuna al-'abdu Ida usiba bi musibatin fi dunyahu ya seorang hamba ketika ditimpa musibah ya seorang hamba ketika ditimpa musibah min zahabi malin berupa kehilangan harta misalnya awwaladin atau kehilangan anak arghab dia lebih mengharapkan tithawabidari bidari pahalanya minat dunia an yakbalahu daripada dunia itu sendiri kalau itu ada kalau nggak hilang ketika seorang hamba kehilangan duit dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun ya dia mengharapkan pahalanya ah di dunianya kecil dibandingkan dengan kehidupan akhirat pahala akhirat lebih banyak kan gitu ya itu orang tandanya dia itu zuhud kalau kehilangan sesuatu dari kehidupan dunia, dia tidak marah-marah. Nggak kayak kita, ya hilang duit sejuta, uh, marah-marah. Bahkan mungkin istrinya dimarah-marahin, anaknya dimarahin. Ya, tapi dia ridho kepada Allah dan dia mengharapkan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika ditimpa musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepada musibahku ini ya Allah dan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Subhanallah. Itu seharusnya yang diajarkan, yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita ini kita tergantung dengan kehidupan dunia atau tanda yang ketiga kata beliau. Ya, tanda yang ketiga an yastawiya indal abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haqqi ya sama saja dia dipuji dicela nggak jadi masalah buat dia karena dia nggak mengharapkan pujian manusia ente mau muji ke terserah ente mau celah ke terserah saya mah pengennya kehidupan akhirat saya pengen dapat ridho Allah bukan ridho ente ente ridho nggak bakalan memberikan kepada saya kebaikan apa-apa iya kan iya. ya makanya ini diajarkan kita ajarkan seorang anak supaya lebih mengharapkan ridho Allah ya subhanallah orang kalau hanya mengharapkan ridho Allah ya akal Islam wahai ibu-ibu sekalian ya dia tidak peduli lagi. Orang mau dia mau mengatakan apa nggak peduli. Tidak peduli. Disebutkan dalam satu riwayat yang sahih. Suatu ketika Imam Ahmad setelah beliau diujian ya, diberikan oleh oleh ujian ya, disiksa oleh Khalifah al Mu'tasim Billah karena dia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk tapi beliau tetap tegar kemudian Imam Ahmad Allah tetap tegar dan kemudian beliau bebas dan kemudian bahkan sunnah menjadi kuat. Ada seseorang berkata kepada Imam Ahmad, Hai Imam Ahmad, sesungguhnya semua orang memuji engkau, ya. atas keberanian dan ketegaran engkau di atas sunnah ketika ditimpa musibah. Mendengar itu Imam Ahmad berkata, Ya, ya Pulan, hai Pulan, Ya, ar-rajul idza arafa nafsah Orang kalau sudah tahu tentang dirinya siapa, gak bakalan terpengaruh dengan pujian orang. Maksudnya Imam Ahmad, orang mau muji apa kayak terserah, gak bakal memberikan manfaat kepada saya, kan begitu. Ya. Subhanallah. Ini namanya orang betul-betul zuhud, betul-betul paham bahwasannya apa yang diinginkan adalah betul-betul apa yang di sisi Allah saja bukan ada yang apa yang ada di sisi manusia. Kalau orang masih senang kepada pujian, masih senang kepada ketenaran, itu berarti dia belum zuhud. Belum zuhud. Makanya Ibrahim bin Adham berkata, Ma'aratallah man ahabba syukra. Belum mengenal Allah orang yang masih senang ketenaran. Belum. Apalagi orang cinta kedudukan, aduh ini berat ini. Ya orang kalau sudah cinta terbukan itu tidak peduli jalannya halal haram, berdoa. Antum lihat orang-orang yang bermain di politik yang ingin pengen dapat kursi kedudukan nggak mau peduli ya syirik kayak bid'ah kayak maksiat kayak bodoh amat yang penting saya dulu dapat kedudukan kursi kan gitu itu karena apa kubur riasa cinta kepada apa kedudukannya kuat angot Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dari dan Muslim, "Mazibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wasyara." Tidaklah ya dua ekor serigala yang lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing lebih berbahaya dibandingkan orang yang cinta harta dan kedudukan. Kata Rasulullah, ya ada serigala yang sangat lapar dilepaskan kepada seekor kambing. Itu tidak lebih berbahaya daripada orang yang cinta harta dan kedudukan. Kalau serigala paling juga ngabisin kambing, sudah selesai. Tapi orang kalau sudah rakus kepada kekayaan dan kedudukan, ngabisin harta negara, ngabisin harta rakyat, ngabisin semuanya, habis. Ya, Allah musta'an. Agama tidak akan diperdulikan. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam Ini. Ya, jangan sampai orang zuhud itu tidak akan mungkin di dalam hatinya itu cinta kepada pujian. Orang yang zuhud tidak cinta kepada kedudukan, tidak cinta kepada ketenaran. Akal Islam ini yang harus dimiliki Sebab kalau sudah dirasuki yang seperti itu akan merusak semuanya, bahkan agamanya bisa rusak. Coba antum lihat ya. Kalau ada ustadz cari kentenaran, sudah masalah hukum-hukum agama dia permainkan. Mas, Pak Ustadz, ini hukumnya apa Pak Ustadz? Oh boleh nggak apa-apa. Pak Ustadz yang ini gimana Pak Oh boleh nggak apa-apa nggak peduli halal haram yang penting boleh yang penting dapat pengikut gitu ya beda dengan orang yang hanya mengharapkan keriduan Allah dia akan berkata kebenaran walaupun manusia mencemoohkan dia walaupun manusia membenci dia tidak peduli karena yang dia harapkan adalah ridho ridho Allah di sini ya, pentingnya ikhlas dan kezuhudannya. Berkata Al Hasan Al Basri Al Zahid Alladhi idha ra'a ahadan qala huwa afdalu minni Orang diantara yang diantanda seorang zuhud adalah ketika dia melihat seseorang dia berkata si fulan itu lebih afdal lebih utama dari saya subhanallah di sini Imam Al Hasan memberikan tanda di antara tanda-tanda kezuhudan sifat daripada sifat-sifat orang zuhud dia selalu menganggap menyangka bahwa temannya lebih utama dari dirinya nggak pernah merasa dirinya lebih utama dari orang lain wah saya lebih berilmu dari dia Gak pernah ulama yang mengatakan demikian ya akhi. Gak ada ulama seperti itu. Itu dari kesombongan. Ya. Disinilah makanya orang yang zuhud itu akan senantiasa lebih banyak memperbaiki dirinya daripada ngurusin orang lain. Beda kalau orang itu cari yang nggak zuhud, yang nggak zuhud, Allah mustahil Ya aib orang sekecil apapun kelihatan, aib sendiri sebesar apapun nggak kelihatan kan ngeri kan. Akhirnya kerjaannya cuma nyari-nyari ke aib orang Sementara aib dirinya sendiri nggak pernah terpikir bagaimana untuk memperbaiki dirinya. Ini banyak ini terkadang perempuan dia lagi ngobrol itu asik ngobrol ngobrol ngomong ngomongin orang Wah si fulan mah begini, begini. Si fulan mah begini, begini. Dia ya, lupa kalau dia juga banyak cacat dan buruknya. Ini di antara tanda kalau dia nggak zuhud. Ya. Ini Imam Al Hasan menyebutkan bahwa orang yang zuhud itu ketika dia melihat seseorang dia menyangka bahwa orang lain itu lebih utama dari dirinya. Sehingga apa? Akan muncul sifat tawadhu. Akan muncul sifat tawadhu. Kemudian ya bagian-bagian zuhud apa pembagian zuhud Para ulama membagi zuhud itu kepada beberapa macam. Sebagian ulama seperti Ibrahim Adham Di sini ya saya akan bawakan perkataan Ibnu Mubarak bin Mubarak berkata Salam bin Abi Muti' Zuhud itu ada tiga macam Wahid yang pertama, macam yang pertama An yukhlisal, an amala lillahi azza wa jalla wal Mengikhlaskan amal itu hanya kepada Allah saja ia hanya mengharapkan pahala Allah saja. Wala yuradu bi minhu dunya dan dia tidak menginginkan sedikit pun dari kehidupan dunia. Dia beramal hanya ingin mendapatkan akhirat, bukan untuk supaya kedudukannya ditinggikan. Ada orang yang sengaja dia ya, ah saya mau sholat tahajud ah biar apa biar nilai saya bagus ini nilainya. Jadi akhirnya ya amalannya itu bukan karena pengen dapat dunia itu. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Ulaika laisa lahum fil akhirati fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dari amalannya tersebut kehidupan dunia ya. maka kami akan memberikan apa yang dia inginkan tanpa dirugikan sedikit pun juga mereka itu di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka batallah apa yang mereka usahakan dan sia-sia apa yang mereka lakukan ini zuhud yang pertama dan yang paling dasar harus dimiliki oleh setiap orang ikhlas mengharapkan dari amalannya pahala dari Allah, bukan keuntungan-keuntungan duniawi. Kita nuntut ilmu. Nuntut ilmu buat apa? Pengen disebut ustadz? Pengen disebut kiai? Atau pengen ingin bisa menjidal orang? Barang siapa yang seperti itu, dia bukan mendapatkan pahala Rasulullah sabda man talaba al-ilma mimma yubtagha fi wajhullah la yatlubu illa li'aradi min ad-dunya lam yajid urfal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia tuntut karena Allah, tapi dia tuntut karena ingin cari dunia, ia tidak akan mencium bau surga. Nggak bakal mencium bau surga apa itu? Subhanallah. Ya. Jadi ini ikhlas. Zuhud yang pertama adalah ikhlas tidak menginginkan kehidupan dunia. Orang kalau sudah punya keikhlasan, subhanallah. Ya betul-betul akan diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wasani Zuhud yang kedua Ini tingkatan naik lagi Ini ya kalau tingkatan yang pertama Masih tingkatan yang dasar Zuhudnya orang-orang Semua muslim harus punya zuhud ini Tarku ma la yasluh wal amum awal amana yasluh meninggalkan sesuatu yang sia-sia dan melakukan apa-apa yang bermanfaat. Ini tingkatan yang naik lagi. Berbeda dengan orang-orang biasa. Dia meninggalkan hal-hal yang sebetulnya dalam Islam mubah, nggak jadi masalah, cuman dia tinggalkan karena dia melihat itu nggak ada manfaatnya. Dia ingin selalu pengen cari yang manfaat untuk dirinya. Ya. Banyak diantara kita terkadang disibukkan dengan sesuatu yang halal, sehingga naudzubillah sampai kemudian ya lalai daripada sesuatu yang diperintahkan. Mungkin adik-adik terutama ya kalau ada lagi ada piala kampion itu yang namanya sepak bola subhanallah ya. banyak bahkan yang ngaji aja terkadang masih ya subhanallah malam-malam bangun jam 2 malam bukan buat tajud ada apa mas kau bangun eh, itu tuh Belanda lawan Amerika waduh Belanda lawan ya, apa uh, eh, Prancis ramai nih Allah orang yang tua tidak demikian dia akan tinggalkan apa sih manfaatnya kalau misalnya dia pasuk apa pasukan apa kesebelasan Belanda menang apa manfaatnya buat ente? Ya, apa coba manfaatnya? Coba pikirkan. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang beriman itu apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Telah beruntung, telah sukses orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berpaling daripada sesuatu yang lagu sia-sia, nggak ada manfaat. Ya. Coba pikirkan. Mas, jangan kita pikirkan ya. Kita jangan punya pemahaman berarti kita tinggalkan yang nggak ada manfaatnya akhirnya ya udahlah kita nggak usah main, nggak usah ini, ya nggak bisa. Antum olahraga manfaat untuk badan antum, lakukan itu manfaat. Walaupun itu mubah tapi itu manfaat, lakukan nggak jadi masalah yang penting bagaimana kita mendapatkan yang sesuatu yang sifatnya manfaat, tapi jangan berlebihan kan gitu. Bercanda, bercanda butuh supaya tidak terjadi apa kegersangan. Orang kalau nggak pernah bercanda, diem terus, serius terus. Coba gimana ya? Kamu bergaul sama dia serius banget sih nggak enak saya jadinya. Rasulullah bercanda, Rasulullah bercanda. Ya, tapi canda di sini untuk menghilangkan apa? Kegersangan. Sehingga di sini ada manfaat. Sehingga di situ ada man. Tapi jangan kemudian disibukkan dengan bercanda aja jangan. Ya, apalagi dengan disertai ya bercanda-bercanda yang haram sampai berdusta. Rasulullah sabda wailun liman haddats fayakdzib liyudhika bin nas wailun lahu wailun lah ya neraka wail celaka buat mereka yang berkata-kata dusta supaya orang-orang tertawa celaka dan celaka kata Rasulullah ya, silakan bercanda tapi jangan yang benar untuk manfaat untuk manfaat kita lihat ya, mana yang lebih bermanfaat ini zuhudnya yang kedua dan ini tentunya ya, zuhud yang lebih tinggi daripada zuhud yang pertama dan ini membutuhkan kepada ilmu ya wasalim maaf ya ya yang ketiga dan ini yang ketiga justru yang zuhud yang paling rendah ini yang ketiga adalah zuhud yang paling rendah apa al halal dan yashada fihi wa huwa zuhud dari sesuatu yang sifatnya halal ya dan ini yang paling rendah zuhud yang paling rendah Ibrahim bin Adham berkata zuhud ada tiga ada zuhudun fardun ada zuhud yang wajib ada zuhudun fadlun ada zuhud yang ya yang yang utama ada zuhudun salamah, ada zuhud keselamatan. Zuhud yang wajib apa itu? Kata beliau, Fazuhudul fardu, zuhud yang wajib itu adalah zuhdu fil haram, zuhud dari sesuatu yang haram. Ini wajib setiap muslim harus zuhud daripada haram. Hantu merzuhud daripada minum arak. Anak nggak butuh arak. Harus wajib. Kalau ada orang masih butuh sama arak, dia masih senang sama minum Arab ini jadi berbuatlah berbuat dosa yang kedua az-zuhdul fadlu zuhud tambahan yaitu az fil halal zuhud dari sesuatu yang sifatnya halal dan zuhud yang ketiga adalah zuhud yang selamat yang kayak gimana az-zuhdu fi syubhat ya zuhud dari sesuatu yang sifatnya syubhat apa sih syubhat misalnya ada makanan kita nih ya, ragu ini makanan ada babinya apa enggak kata orang ya ini ada babinya kita ragu kita tinggalkan yang syubhat syubhat ya. kalau Ibnu Hajar mengatakan bahwa syubhat itu artinya makruh maka sesuatu yang makruh itu masuk ke dalam kategori syubhat maka yang makro-makro kita tinggal. Ini pembagian Ibrahim bin Adham. Ya. Baik sekarang Bagaimana bisa menumbuhkan rasa zuhud dalam hati kita Bagaimana cara yang menumbuhkan rasa zuhud dalam hati kita Ikhwatal iman Telah kita jelaskan tadi betapa pentingnya zuhud dalam kehidupan kita Orang yang kehilangan zuhud Dia akan kehilangan agamanya dia akan rusak dunianya. Orang yang kehilangan zuhud dia akan menjadi hamba-hamba dunia. Sehingga akhirnya orang yang kehilangan zuhud tidak lagi peduli mana halal, mana ha, mana haram. Maka disinilah penting agar kita semua bisa menumbuhkan kezuhudan dalam hati kita. Ya. Yang pertama, talabul isyar untuk menumbuhkan rasa zuhud adalah dengan cara menuntut ilmu syar'i. Terutama ilmu tentang mengenal Allah. Terutama ilmu tentang mengenal mengenal Allah, siapa Allah. Ya. Sebab ya, sudah kita tadi sudah kita bahas ya, bahwa yang namanya zuhud itu artinya keyakinan kita kepada Allah, Allah dan ketidakbutuhan kita kepada manusia. Syuh, gimana kita bisa yakin kepada Allah sementara kita nggak pernah mengenal Allah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya penting kita mengenal Allah itu penting. Siapa Allah? Ya. Yeah. Kita kenali nama-namanya dan sifat-sifat Allah. Sehingga dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah itu akan semakin kuat keyakinan kita kepada Allah. Terkadang kita ya, kaum muslimin, kalau ditanya tentang siapa Allah, cuma bisa mengatakan Allah pencipta saya, pencipta langit dan bumi, sudah selesai. Ya. Belum mengenal Allah secara mendalam belum mengenal hak-hak Allah itu apa. Nah ini dia. Pak, eh, Pak, yang pertama untuk menumbuhkan rasa zuhud itu kita penting untuk menuntut ilmu Allah terutama tentang masalah ma'rifatullah, mengenal mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, mengapa para nabi dan rasul selalu yang pertama kali didakwahkan lemas akidah Selalu yang didakwahkan adalah mengenal Allah supaya hanya menyembah Allah. Sebab penting kalau orang sudah betul-betul yakin tawakalnya hanya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, di sini akan tumbuh kezuhudan, tumbuh sifat-sifat yang sangat mulia. Ya. Yang kedua, untuk menumbuhkan kezuhudan mengetahui tentang kenikmatan surga dan beratnya siksa api neraka. Orang kalau sudah mempelajari tentang kenikmatan surga dan beratnya api neraka, insya Allah akan tumbuh itu rasa zuhud. Mas, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak serta adik-adik, dun surga, subhanallah kenikmatannya tidak terhingga. Sebutkan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Akhiru man yakfurul jannata rajulun." Orang yang terakhir kali masuk surga seorang laki-laki. Yamshi ala sirat, dia berjalan di atas sirat yang terbentang di atas api neraka. Fayakbu marratan wa yamshi taratan ukhra. Terkadang ia tergelincir, terkadang ia jalan lagi. Sampai akhirnya ia pun selamat ya me, apa melewati jembatan asirat. Setelah sampai di, di apa di ujung selesai dia melewati jembatan sirat dia pun berkata ya laqad a'tani Allahu lam yu'ti ahadan minal alamin Allah sudah memberikan kepada saya sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada siapapun juga. Ya. Sementara dia menghadap wajahnya kepada api neraka, dia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, palingkan wajah saya ini dari api neraka, ya Allah. Panasnya bikin saya nggak enak, ya Allah." Akhirnya dipalingkan oleh Allah wajahnya. Dipalingkan ternyata dia melihat ada sebuah pohon yang rindang. Melihat pohon yang rindang. Akhirnya dia berdoa, dia pun diam dan berkata kepada Ya Allah, admini minha, kai ashrabu min ma'iha, wa astaghillu min dhilliha. Ya Allah, tolong dong dekatkan aku ke pohon itu, ya Allah. Supaya aku bisa minum dari airnya dan bisa berteduh di atas buah pohon yang indah itu. Akhirnya Allah pun ya menjadikan dia dekat ke pohon itu dan berteduh dan minum di airnya beberapa saat eh ngelihat pohon yang lebih bagus lagi dia pun diam beberapa saat dia lagi berdoa kepada Allah ya Rob adnini minha ya Allah tolong dong saya dekatkan ke pohon itu ya Allah ya kai asyrabu min ma'iha supaya bisa saya meminum dari airnya dan berteduh di pohon itu ya Allah kemudian Allah berkata hai anak Adam Apakah in kah iya? In in in in kah iya? Kalau aku berikan ya permintaan itu kamu akan minta yang lainnya? Kata siapa itu? Tidak ya Allah. Itu saja. Kamu janji? Janji ya Allah. Sudah, akhirnya Allah menjadikan dekat ke pohon yang satunya dengan yang lebih bagus dia pun dia pun minum, minum dari airnya. Ternyata apa? Dia melihat ada pohon yang lebih bagus lagi di pinggir surga. Tiem aja orang itu. Akhirnya mohon kepada Allah, ya admini minha. Tolong dong ya Allah dekatkan ke pohon itu. Kata Allah, loh kamu kan tadi sudah berjanji nggak bakalan minta lagi. Kok masih minta juga? Kata hamba itu, Sekali ini aja ya Allah. Aku tidak akan minta lagi ya Allah. Kemudian Allah mengambil dari dia perjanjian fayuahiduhu Allah yas'al ghairaha supaya dia tidak minta yang lainnya. Akhirnya didekatkan dia ke pohon itu. Apa yang terjadi? Melihat ke surga. Melihat keindahan surga, taman-tamannya, pepohonannya, sungai-sungainya dan kenikmatan juga. Dia pun diam saja apa yang terjadi? Minta, ya Allah, masukkan dong saya ke surga. Kata Allah, wahai yang benar Adam, celaka kamu ya anak Adam. Kamu kan sudah tadi berjanji dua kali, masih minta supaya kamu nggak bakal minta lain, kok masih minta juga? Si hamba pun berkata kepada Allah, ya Rob, ya ini saja, aku tidak akan minta yang lain. Ya. Akhirnya Allah pun tertawa dan kemudian menyuruh supaya si hamba itu masuk ke dalam surga. Setelah dia masuk ke dalam surga, Allah berkata kepada si hamba itu, "Tamanna, silahkan kamu berangan-angan, pengen apa?" Faya tamanna, maka si hamba itu berangan-angan terus sampai Allah bantu yang ini, yang itu dibantu oleh Allah angan-angannya. Ya, pengen apa? Ya pengen istana, rumah tipe 60 Pengen mobil apa? Baby Benz. Silakan kalau lo beri angan-angan. Silakan kamu berangan-angan. Terus dia berangan-angan sampai Allah bantu angan-angannya sampai akhirnya selesai dia hatta tanqati'a umniyatuhu kata Rasulullah sampai akhirnya terputus angan-angannya nggak tahu lagi yang mau minta apa ya nggak tahu sudah. Akhirnya Allah berfirman kepada si hamba itu, "Laka mitluha wa asyratu amsalihah." bagi kamu yang kamu minta dan 10 kali lipat lagi. 10 kali lipat lagi. Dalam satu riwayat yang sahih yang dari Bukhari bahwa orang yang paling rendah derajatnya dalam surga diberikan oleh Allah 10 kali lipat dunia dan seisinya. Orang yang paling rendah derajatnya di surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat dunia. Antum bukan cuma punya kakak atau sekecil, kecil. Ya. Diberikan oleh Allah 10 kali lipat dunia. Dunia yang subhanallah. Ya, tuh. Itu tuh surga yang paling rendah. Gimana surga yang paling tinggi, Mas? yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat yang sahih dari diriwayatkan Bukhari dan Muslim. A'dattu li'ibadihi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hambaku sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran. Subhanallah. Syuf kalau seorang hamba melihat bagaimana nikmatnya surga, dia akan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah saja, dunia kecil. Sehingga pada waktu itu apa? Tumbuh kezuhudan. Dia tidak butuh kepada dunia, maaf mas. Saya ingin kehidupan akhir. Dikarat lebih baik, lebih kekal. Allah berfirman, wal akhiratu khairu abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal Hmm, kekal. Ya. Di sini. Coba ketika kita membaca dan membuka bagaimana di dalam api neraka. Nauzubillah. Tahu kalian minumannya api neraka, ahli neraka apa? Minumannya ahli neraka itu ya akal Islam. Hah? Nanah dan darahnya api neraka. Ya, ahli neraka. Antum tahu bahwasannya di dunia itu kebanyakan yang memasuki adalah orang-orang yang sombong. Yang waktu di dunianya orang-orang yang punya harta benda yang menyombongkan seperti korun. Subhanallah. Di sini ketika seorang mempelajari, melihat tentang surga, tentang neraka, insya Allah akan tumbuh di dalam hatinya apa? Subhanallah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagian dari Bukhari dan Muslim dalam Bukhari dalam sahihnya karena awal mana dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran fil jannati wan nar tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun itu kepada kami, jangan kamu minum arak, niscaya kami akan berkata, kami tidak akan meninggalkan arak selama-lamanya. Kenapa? Karena belum siap di sinilah fungsinya mengapa kita harus mengenal surga, mempelajari tentang neraka, supaya dia menimbulkan dalam hati kita zuhud dalam kehidupan dunia. Orang kalau sudah zuhud mudah mendapatkan hidayah, Mas. Tapi kalau orang tidak zuhud, susah cari hidayah, susah mendapatkan dunia, untuk mendapatkan hidayah. Ya. Orang masih cinta kedudukan, dia akan bela kedudukannya daripada mendapatkan hidayah. Orang kalau masih cinta harta, dia akan lebih membela dapat harta daripada hidayah. Orang kalau lebih cinta kepada sanak dan famili, dia akan lebih membela sanak famili daripada hidayah. Orang kalau lebih cinta kepada adat istiadat, tidak zuhud, dia akan terhalang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lihat Qarun. Ya Qarun tuh gimana, Mas? Dia itu Masya Allah sampai ya wa inna yang apa kata Allah Subhanahu wa taala pin kunci-kunci pintu hartanya aja ya dipanggul oleh orang-orang yang kuat. Kuncinya doang, gimana hartanya coba? Kuncinya doang ya dipanggul oleh orang-orang yang kuat. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Karena dia lebih mencintai hartanya, dia menolak dakwah Nabi Musa. Tidak mau beriman kepada Nabi Musa, karena apa? Karena dia lebih menginginkan kemuliaan dunia. Kemudian Allah mengkisahkan dalam surat Al-Qasas. Ketika Haqorun ia berjalan di tengah-tengah kaumnya, berkatalah orang-orang, "Ya laitana mislama utiya Qarun." Wahai seandainya kita diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun, jadi orang kaya raya, masya Allah. Qala alladziina utul ilm Berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, "Waihakum, celaka kamu. Sawabullahi khair." Pahala Allah itu lebih baik daripada apa yang diberikan kepada korun. Kemudian Allah menutup kisah tersebut dengan firman-Nya, watilkal akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fid dunya wala fasada." Demikianlah kehidupan akhirat. Kami jadikan bagi siapa bagi mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi dan tidak pula kerusakan. Allah Akbar. Di sini kan? Ini dia. Penting. Yang kedua, yang ketiga, hal yang bisa menumbuhkan rasa zuhud di akal Islam. Ya. Yaitu sering kita mengambil atau membaca tentang kisah-kisah para ulama, para orang-orang yang zuhud. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam harta kata dia zuhud. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Sulaiman orang yang terkaya di dunia. Tidak ada yang mengalahkan Nabi Sulaiman. Tapi beliau adalah orang yang zuhud di dunia. Ya. Makanya dari sinilah kita pahami bahwa zuhud itu tempatnya di dalam hati. Zuhud itu tempatnya di dalam hati. Ya. Zuhud bisa dimiliki oleh orang kaya, bisa. Zuhud bisa dimiliki oleh siapa saja, harta konglomerat, bisa. Kalau dia tidak membutuhkan harta. Kalau tidak menyimpan harta itu di hatinya, tapi dia simpan harta itu di tangannya. Kalau orang kalau sudah memasukkan harta di hati susah ya? ya Allah musta'an kemudian di antara hal yang bisa membantu kita untuk zuhud jangan kita melihat kepada yang lebih tinggi kedudukan kita dalam kehidupan dunia tapi lihat kepada yang lebih rendah kedudukan kita di dalam kehidupan dunia Rasulullah bersabda Unzur ila man huwa asfala minka wala tanzur ila man huwa fawqaka fa innahu ajdar alla tazdari ni'matallahi 'alaika Lihat kepada yang lebih rendah kedudukan kamu dalam kehidupan dunia ini. Jangan kamu lihat kepada yang lebih tinggi karena itu lebih bisa membantu kamu untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah. Diberi oleh Allah motor alhamdulillah. Tetangga saya cuma diberi sepeda, kan? Gitu. Diberi oleh Allah sepeda, alhamdulillah tetangga saya cuma bisanya jalan kaki diberikan kesehatan alhamdulillah orang tetangga saya ini sakit diberikan kesakitan dia bersyukur kepada Allah tetangga saya mati kemarin kan gitu jadi dia selalu dalam masalah kehidupan dunia lihatnya yang lebih rendah ya makanya ibu-ibu sekalian bu kalau punya suami yang rizkinya alhamdulillah pas-pasan jangan melihat kepada orang yang masya Allah manajer di Krakatau setir akhirnya nggak pernah bersyukur ya melihat tetangganya beli motor Supra X terbaru mas beli tuh mas motor kita udah udah riset nih ya. masya Allah tetangganya bisa beli bebek dia pengen beli onta Allah Akbar. Kenapa? Karena dia cuma melihat yang lebih tinggi terus. Coba lihat yang lebih rendah. Akan senantiasa bersyukur kepada Allah itu dalam masalah dunia. Tapi dalam masalah akhirat jangan melihat yang lebih rendah. Alhamdulillah saya masalah lima waktu si pulang nggak sholat. Salah mas. Antum dalam masalah akhirat lihat yang lebih tinggi. Masya Allah si pulan kok bisa tahajud tiap malam kok saya nggak bisa. Nah kalau masalah akhirat kalau antum lihat terus kepada yang lebih tinggi, insya Allah terus akan berlomba-lomba. Makanya lihat ya, perlombaannya para sahabat zaman dahulu itu bukan kehidupan dunia, bukan. Lihat dalam satu hadis yang sahih yang datang oleh Imam Nasai dan yang lainnya, Rasulullah yang disebutkan dalam satu hadis itu bahwa orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah. Orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, zahaba al dusur bil ujur." Hai Rasulullah, Orang-orang kaya itu pergi dengan membawa pahala ya Rasulullah. Yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa, sa kami pun berpuasa. Wa yusalluna kama nusalli. Mereka bersolat, kita pun solat. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq. Tapi mereka bisa bersodakoh, kita nggak bisa bersodakoh ya Rasulullah. Gimana ini? Subhanallah yang diadukan sama Rasulullah bukan apa? Rasulullah mereka punya mobil, kita nggak punya mobil, gimana? Bukan itu. Dia berkata kepada Rasulullah orang fakir miskin itu apa? Ya Rasulullah mereka dapat pahala gede, kita nggak bisa ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengajarkan, ya, bukankah ya setiap tasbih itu sodakoh, tahmid itu sodakoh, tahmid itu sodakoh. Rasulullah mengajarkan supaya setelah sholat mengajarkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sedekah buat kalian. Akhirnya diamalkan oleh orang-orang fakir itu. Eh tahu orang kaya, orang kaya ngamarin lagi, pergi lagi kepada Rasulullah. Hai Rasulullah mereka tahu. Akhirnya Rasulullah bersabda, "Fadlullah yutihi may yasha'." Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendakinya. Masyarakat sahabat berlomba-lomba bukan dalam cari dunia, tapi mereka berlomba-lomba cari pahala. Makanya sebutkan dalam hadis yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah sabda, "Idza ra'aita man yunafisuka fid dunya, fanafisuhu fil akhirah." Kalau kamu melihat ada orang yang menyaingi kamu dengan kehidupan dunia, saingi dengan kehidupan akhirat. Si fulan bisa beli Innova. Ah, saya salat dua rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah, dua rakaat sebelum subuh itu khairum minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Besoknya ngelihat, oh, si fulan bisa ngelihat, bisa beli motor. Hebat motornya Tiger. Ah, saya salat tahajud. Ah. Saingi kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat kata Rasulullah. Itu tempat persaingan kita, bukan dengan kita kehidupan dunia, Mas. Subhanallah. Itulah masyarakat para sahabat. Makanya ibu-ibu nih Bu ya, sifat zuhud itu paling dibutuhkan oleh ibu-ibu. Supaya apa? Supaya konaah sama suami, kalau suaminya rizkinya lagi seret, alhamdulillah, bukan diomel-omelin, tapi dihibur. Mas, sudahlah, itu sudah takdir Allah. Gimana lagi? Kewajiban kita adalah ribu Enak kan kalau punya istri seperti itu? Ya. Ketika dapat kesenangan diingatkan sama suami, eh, ingat mas, ini titipan dari Allah. Keluarkan infaknya. Subhanallah. Coba bayangkan kalau punya istri pulang ke rumah nggak bawa duit, waduh, ya mencak-mencak. Diberikan oleh Allah rizq harta yang banyak, wah borosnya minta mau ampun. Ayo kita mas ke mall, ke plaza, masya Allah, lupa, Nyakhi, ya hati Makanya kata Rasulullah kebahagiaan seorang hamba itu empat. Yang pertama kali adalah istri yang solehah yang kedua adalah kendaraan yang tangkas. Yang ketiga rumah yang luas. Yang keempat tetangga yang baik. Bahagia. Ya nah ini dia. Kemudian yang keberapa yang kelima yang bisa membantu kita zuhud Kenalilah hakikat kehidupan dunia. Apa itu dunia? Ya. Seorang hamba ketika mengenal kehidupan dan hakikat kehidupan dunia, insya Allah akan membantu dia untuk zuhud. Allah berfirman tentang dunia dan banyak sekali ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang hakikat kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 77, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu liman khairul liman ittaqa katakan hai Muhammad kesenangan dunia itu ada sedikit dalam surat Ali Imran Allah berfirman wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu dalam hadis yang sahih Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim ya riwayat Muslim di nomor 2957 dari Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bisuq wan nasu kanakai bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewat di pasar sementara orang-orang mengerumuni Rasulullah famarra bi jadai asakin mayyitin maka Rasulullah melewati bangkai kambing yang telinganya putus, yang ya banyak kekurangannya, ya. Lalu Rasulullah pun mengambilnya pada awal dan satu riwayat itu bangkai kelinci. Fa'akhadha bi udunihi kemudian Rasulullah memegang telinganya dan berkata, "Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu Siapa yang mau beli ini satu dirham saja? Maka mereka berkata, ma nuhibbu lana Rasulullah, buat apa itu bangke? Ya. Kemudian Rasul bersabda, "Atuhibbuna annahu lakum?" Kamu suka nggak punya ini? Bangke. Kata para sahabat, "Wallahi law kana ayyan kana aiban fi li'annahu asad." Hai Rasulullah, kalaupun itu hidup kami juga nggak bakal mau karena dia itu terkena penyakit. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wallahi demi Allah, la dunya ahwan Allah min hada 'alaikum." Dunia lebih ringan, lebih hina di sisi Allah daripada ini. Dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai. Subhanallah. Dalam satu riwayat yang sahih yang disahkan oleh Syekh al bani rahimahullah dalam Sahih Jami' Saghir, Jadi hadis 5 Rasulullah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbah." Dan satu riwayat kata, "Kalaulah dunia itu sama di sisi Allah dengan sayapnya seekor nyamuk." Ya, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir segelas pun juga. Kalaulah kata Rasulullah, dunia itu bagi Allah sama dengan sayapnya nyamuk. Allah tidak akan memberikan kepada seorang kafir pun minum segelas pun juga. Itu menunjukkan bahwasanya dunia itu hina di sisi Allah. Allah ya. Maka kenalilah kehidupan dunia hakikatnya. Niscaya Anda akan tumbuh dalam hati Anda zuhud. Kemudian yang keenam, hal yang bisa membantu kita zuhud. Sering-sering banyak mengingat kehidupan, eh, mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Aktiru dzikra al-maut." Banyak-banyaklah kamu mengingat penghancur kematian banyak-banyak kata Rasulullah mengingat penghancur kematian itu al maut kematian penghancur kelezatan maaf ya ya banyak-banyak kamu ya mengingat penghancur kelezatan al maut kematian ya yes. Makanya Rasulullah menyuruh kita ziarah kubur. Supaya apa? Ingat. Kita tuh nanti akan seperti itu, Mas. Dibang, dibungkus pakai kain kafan, dikuburkan. Setelah itu akan ditanya oleh dua orang malaikat. Subhanallah. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Al-Bara bin Malik Kata Al-Bara, suatu ketika Rasulullah SAW menghadiri penguburan jenazah seorang ansor. Ketika itu lahatnya belum dibikin, belum dibuat maksudnya. Lalu Rasulullah pun duduk di sekitar kuburan dan para sahabat pun duduk-duduk di sekitar Rasulullah. Fakaannaha tuyurun ala ruusihim seakan-akan ada apa? Uh, burung di atas kepala-kepala mereka saking khusyuk. Kemudian Rasulullah SAW menusukkan batang ke tanah sambil ditusuk-tusukan Rasulullah kemudian melihat ke langit. Lalu beliau melihat lagi ke tanah. Lakukan tiga kali. Lalu Rasulullah bersabda, "Ta'awwadu min adabil qadar. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ta'awwadhu min adabil qabr. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Dalam riwayat yang lain, sallallahu li akhikum as-sabat. Mintalah kepada kepada kepada Allah supaya ya saudara kamu yang di kuburan. Maaf itu dalam kisah lain. Maaf, saya lupa. Kemudian Rasul bersabda, "Innal 'abdal mu'min." Seorang hamba Mu'min, Idza kana fi iqbalin minad dunya tidak kana fi idbarin min dunya wa idbarin akhirah Seorang hamba mukmin ketika dia akan meninggalkan dunia dan akan menuju kehidupan akhirat. Atahum malak malaikatun biyul wujuh. Akan didatangi malaikat yang wajahnya putih bersih. Subhanallah. Fayajlisuna minhu maddal basar lalu eh, ma'ahum hanutun lalu mereka membawa apa minyak wangi dari surga wa kafu akfan minal jannah dan kain kapan dari surga fayajlisuna minhum dal basar lalu malaikat-malaikat itu yang wajahnya putih bersih itu duduk sejauh mata memandang lalu datang malaikat maut fi ahsani suratin dengan bentuk yang sangat indah. Lalu dia duduk di, di pinggir apa? kepalanya seorang mukmin. Kemudian dia mencabut nyawanya sambil berkata, "Ukhruji ila rahmatillah radiyatan mardiyah." Ya. Keluarlah engkau kepada rahmat Allah dan keadaan ridha dan diridhoi. Kemudian nyawa itu pun keluar bagaikan air yang keluar dari teko. Begitu mudah. Kemudian setelah keluar nyawa itu kata Rasulullah, malaikat-malaikat yang wajahnya putih bersih itu tidak membiarkan apa nyawa itu berada di tangan malaikat maut kecuali mereka ambil dan disimpan di mana? Di kain kapan yang berasal dari surga, langsung dibawa ke langit. Di setiap pintu langit Ditanya siapa dia? Setiap langit semua malaikat bertanya-tanya, siapa dia? Wangi sekali. Kemudian diberikan nama dengan nama-nama yang paling baik sewaktu di dunia. Sampai akhirnya langit ketujuh, kemudian Allah menyuruh untuk mengembalikannya kepada ke, apa ke tanah. Kemudian dibalikan lagi nyawanya ke ke tanah. Apa ke kekuburan? Lalu datanglah dua malaikat mukar, munkar dan nakir. Kemudian nyawa itu begitu tuh. Dibentak nyawa itu apa si mayat yang ada di kuburan itu. Man rabbuk? Siapa Tuhan? Apa agamamu? Siapa nabi yang diutus kepada kamu itu? Maka si orang beriman itu berkata, dengan penuh dengan kemantapan dan ketenangan. Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Nabiku Nabi Muhammad. Agama Islam. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, "Yusabbitullahu qala alladziina amanu, yusabbitullahu alladziina amanu bil qawmi thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Ya. Adapun orang kafir kata Rasulullah apa yang terjadi? Dia didatangi oleh malaikat sudul wujud. Wajahnya itu hitam kelam. Kemudian dia membawa apa masur, kain tapan dari api neraka yang baunya busuk. Kemudian dia duduk setauh, sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut dengan wajah yang sangat seram. Lalu dicabutlah nyawa orang kafir bagaikan besi saput. Saput itu besi yang ada tutup-tutupnya gitu. Yang berada di kain wol yang basah. Gimana coba? susahnya minta ampun. Makanya orang kafir ada yang sekaratnya sampai tiga hari mas. Ya. Susah dicabut susah. Ya. Sampai kemudian dicabut, dibawa oleh mereka ternyata yang terjadi ke langit, ditutup semua pintu-pintu langit. Semua pintu-pintu langit ditutup. Kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya, dikembalikan lagi sama malaikat bukan dengan dibawa, dibuang. Kemudian di, di kuburannya akan didatangi malaikat yang sangat ceram. Ila akhir hadis tentunya. Ini semuanya hak. Ketika kita ziarah kubur, kita ingat bahwa kita akan seperti itu ya, Nah, ketika dia ingat, dia akan zuhud. Akan tumbuh sifat zuhud. Ini beberapa perkara yang bisa membantu agar kita bisa zuhud. Di akal Islam memang berbicara masalah zuhud gampang, mudah. Tapi untuk mempraktikkan itu yang sulit. Anak dan antum tidak ada bedanya. Berusaha mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kita berusaha untuk zuhud dalam kehidupan dunia. Ya, sehingga kita mendapatkan keriduan Allah yang itu merupakan cita-cita kita yaitu keriduan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya. Karena juga <clears throat> tenggorokan saya sudah sakit ini. Ini orang nggak bisa ngomong lama. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Yang penting sedikit tapi diamalkan daripada banyak-banyak nggak ada yang diamalkan. Kita berusaha ya Islam karena setiap ilmu yang kita pelajari akan ditanya oleh Allah. Setiap ilmu yang kita pelajari kita akan ditanya oleh Allah. Kita amalkan semampu kita. Allah mungkin yang terantum ada yang mau bertanya silakan.